Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru yaitu berkaitan masalah apa? sifat nafas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menetapkan na'am barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jiwa, itu bukan berarti jiwanya sama dengan jiwa makhluknya. Karena sudah kita lewati pembahasannya Ahlu wal jamaah sangat anti yang namanya tasbih wa tamsil. Tasbih wa tamsil. Oleh karena itu ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dirinya memiliki sifat nafas bukan berarti nafasnya itu na, bukan nafas ya nafas itu terjemahan globalnya jiwa paham ya nam itu bukan berarti seperti makhluknya nam tapi jelas sesuai dengan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fikum kita lanjutkan Qala al-mu'allifu asbahullah al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih, qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala ikhbaran an Isa alaihissalam yaitu dalam keadaan Allah taala mengkabarkan tentang Isa alaihissalam anhu qal bahwasanya Isa alaihissalam berkata ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik ya Allah Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang ada pada diriku, yang ada pada jiwaku. Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau ya Allah. Naam. Di sini ada penetapan sifat an-nafas. Naam. Namun nafas ini tidak seperti nafas yang ada pada makhluk. Jiwa di sini tidak seperti jiwa makhluknya. Kita lihat bahwa itu qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah kata beliau hada fi isbatin nafas lillahi azza wa Di dalam ayat ini ada penetapan sifat an-nafas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama annal makhluqa lahu nafsun, sebagaimana makhluk juga punya jiwa, nafas. Ta'lamu ma fil nafsi Isa alaihissalam makhlukun, walahu nafsun. Yaitu ketika Isa alaihissalam mengatakan kepada Allah taala, "Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang ada pada diriku, pada jiwaku maka Isa alaihissalam adalah makhluk, memiliki jiwa, memiliki nafas. Wala a'lamu ma fi nafsik. Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau ya Allah, jiwa engkau ya Allah. Yaqul rapih. wala a'lam ma fi nafsik. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada Na'am barakallahu fikum diri engkau ya Allah. Di sini an-nafas barakallahu fikum hafizakumullah. Walaupun sama-sama memiliki nafas tapi apa? Nafas Allah Subhanahu wa taala enggak sama dengan apa? nafas makhluknya. Karena apa? Laisa kami syai' wa huwas samiul basir. Paham ya? Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha apa? Nah, barakallahu fikum mendengar dan maha mengetahui atau melihat. Kita lihat sini. Simak lagi. Fa Isa alaihissalam khataba rabbah bi annahu la ya'lam ma fi nafsihi. Maka Isa alaihissalam di sini mengajak bicara Rabbnya bahwasannya Isa alaihissalam tidak mengetahui apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada jiwa Allah Subhanahu wa taala. Walam yungkirillah alaihi dzalik. Dan Allah taala tidak mengingkarinya. Tapi isbatun nafas lillahi taala, maka di sini ada penetapan nafas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra dan di dalam ayat yang lain kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian telah menetapkan eh, pada dirinya rahmat kasih sayang. Berarti apa? Sama-sama punya nafas tapi beda hakikatnya. Fihi isbatun nafas lillahi azza wa Di dalamnya mengandung penetapan nafas sifat nafas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yalzam min kaunil makhluq lahu nafsun an tatashabah bi nafs an-nafsan. Kata beliau dan tidak mengharuskan keadaan Allah Subhanahu wa Taala. keadaan makhluk itu punya nafas, punya jiwa Nah, kemudian apa sama dengan enam dua jiwa tersebut sama. Nafasnya Allah Taala sama dengan nafasnya makhluk itu enggak mengharuskan. Paham ya? Tidak mengharuskan sama walaupun sama-sama memiliki sifat apa? An-nafas. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya Nafsullah azza wa jal wa nafsul makhluk. Nah, maksudnya apa? Tidak serupa dua nafas tersebut, yaitu nafasnya Allah Subhanahu wa taala dan nafasnya makhluk. Bukan nafas ya, bukan nafas Nah, nafas itu kadang-kadang kala diartikan nam apa jiwa, eh, kadang kala dikembalikan kepada na barakallahu fikum diri seorang tersebut. Itu nafas. Kalau nafas kan pernafasan lain lagi ya, jangan sampai nam barakallahu fikum diartikan nafas yang mana nafas ini lain lagi. Nanti ada lagi pembahasan masalah nafas ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini Bagian atas lagi wa qaulu subhanahu dan firman Allah Subhanahu wa taala wa jaa rabbuka. Kalam Ibnu Qudamah atas itu wa jaa rabbuka dan telah datang Rabbmu. Di sini penetapan sifat al maji sifat datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala benar-benar akan datang nanti. enam Bukan seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan yang datang itu bukan Allah taala tapi utusannya, tapi malaikatnya itu tidak benar ya. Tidak benar itu pendapat yang batil pendapat yang salah yang keliru qala asy-syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah hadza min sifatil af'al ini termasuk sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala datang eh, kemudian lagi? berbicara itu namanya sifat fi'liyah namanya di dalam pembahasan asma sifat dikenal dengan sifat apa? Fi'liyah. Karena ada yang sifat apa? Sifat dzatiyah juga ada. Kalau sifat dzatiyah itu yang sifat yang senantiasa lam yazal wa la yazal mutasifan bihi. Paham ya? Atau mutasifan biha. Maksudnya apa? Allah Ta'ala senantiasa tersifati dengannya. Itu namanya sifat dzatiyah. Kalau sifat fi'liyah itu sifat yang tata'allaq bi masyiatih. Sifat yang ada keterkaitan dengan apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a fa'al wa illam yasha' lam yaf'al. Itu sifat apa? Fi'liyah. Nah, jika Allah Ta'ala menghendaki berbuat, berbuat. Jika tidak, tidak berbuat. Seperti Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kapan? sepertiga malam terakhir. Itu nas langsung. Turunnya turun hakiki Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikatnya, bukan utusannya, kan gitu. nah Kita lihat lagi. Fal wajhu fal wajhu wal yadan wan nafas min sifatiz zat, maka wajah, kemudian kedua tangan, kemudian nafas itu suatu jiwa atau yang semisalnya itu merupakan sifat-sifat dzatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qaulu ta'ala wa ja'a rabbuk Adapun firman Allah taala wajah Arab rabbuk ini ingat-ingat. Hada min sifatul af'al ini termasuk sifat fi'liyah. Karena yang namanya majid datang berkaitan dengan perbuatan atau tidak? Perbuatan. Tapi apakah harus datang terus? Tergantung dengan kehendak Allah taala karena sifat fi'liyah. Paham ya? Seperti Allah taala menciptakan sifat apa? Fi'liyah juga. Jika menghendaki menciptakan, menciptakan. Jika tidak, tidak menciptakan. Tapi sifat menciptakan tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya dengan makhluk. Makhluk itu dikatakan berbicara kalau sudah berbicara. Kalau dia nggak berbicara, nggak dikatakan dia berbicara. Paham belum? Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara atau tidak, tetap memiliki sifat berbicara. Paham ya? Karena sifat itu dzatiyah fi'liyah kalau berbicara itu ya. Nah, barakallahu fikum bukan Allah taala nggak punya sifat berbicara kecuali setelah bicara itu keliru. Paham ya? Kalau makhluk iya. Kalau makhluk memang kita enggak dikatakan orang itu bicara kecuali setelah bicara. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki sifat apa? Al-kalam walaupun Allah taala tidak berbicara. Paham belum? Karena sifat kalam dilihat dari Nah barakallahu fikum sifat tersebut adalah sifat fi'liyah. Jika ber, ber menghendaki berbicara berbicara, jika tidak tidak. Tapi kalau dilihat dari zatnya sifat kalam itu senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala enggak perlu bingung. Ini masalah asma sifat memang seperti ini. Kita lihat lagi. Nam hadza min sifatil af'al wa hadhil ayah fi siyaqi dzikri ahwali yaumil qiyamah fi suratul fajr. Ayat ini disebutkan dalam bentuk apa? Siyaknya, konteksnya yaitu penyebutan yaitu keadaan yang mengerikan di hari kiamat di dalam surat Al-Fajr. Bisa, lihat sendiri wajah jaa rabbuka wal malaku saffan saffa itu Syahidnya di situ apa? Allah Taala datang. Nah, kata orang-orang Mu'tazilah di antaranya siapa? Mahmud Az-Zamakhsyari. Nah, barakallahu fikum mengatakan wajah buka yang datang bukan Rabb, tapi wajah Rasul Rabbik. Yang datang itu utusan Rabbmu. Ini keliru atau tidak? Keliru. Oleh karena itu kalau antum membaca tafsir Al-Qur'an jangan keliru membaca kasyaf. Eh, Al-Kasyaf itu tafsir Al-Qur'an karanya siapa? karyanya na barakallahu fikum Az-Zamakhsyari Mahmud. Itu penuh dengan tahrifat di dalamnya. Wa jaa rabbuk dikatakan wa jaa amru rabbik. Diubah seperti itu. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Naam. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Kalla." Ya, "Kalla kalimatu rad'in wa zajrin." Nah, di dalam surat apa? Al-Fajr. Kalla itu kalimat apa? Suatu kata yang fungsinya untuk apa? Hardikan rad'in wa zajrin hardikan eh, kalla sekali-kali tidak mungkin eh, enam hardikan Ida dukkatil ardu dakkan dakka eh, apabila bumi sudah digoncang dengan goncangan demi goncangan dengan sebenar-benar goncangan eh rujifatil ardu yaitu ketika bumi digoncangkan wandakama 'alaiha minal jibal dan mulailah berhamburan eh, sesuatu yang ada di atas bumi tersebut berupa gunung-gunung wal mabani bangunan-bangunan wasarat qa'an safsafa dan menjadilah apa menjadilah hamparan yang sangat luas sekali paham ya hamparan yang sangat luas sekali enggak ada bangunan lagi semuanya apa berhamburan gunung-gunung berterbangan ini kengerian hari kiamat ya la tarafiha iwajan wala amta di situ tidak akan melihat bangunan-bangunan sekecil apapun nggak ada. Paham ya? Semuanya menjadi apa? Rata. Naam. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung, katakanlah Rabbku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah Taala akan meninggalkan membiarkan setelah hancur sehancur-hancurnya dalam keadaan apa? Rata. Paham ya? Dalam keadaan rata tidak ada bangunan situ. Itu kapan? Hari kiamat kelak barakallahu fikum semua yang dihancurkan, tidak ada lagi gunung-gunung yang meninggi, semuanya menjadi apa? rata semuanya. Nah, karena itu nanti apa? Nah, dikenal dengan apa? tempat yang dikenal padang mahsyar nanti. Semuanya akan diganti nah dengan apa? Yauma ardu ghairal ardi was samawat. Ya, suatu hari yang akan diganti nanti Nah barakallahu fikum bukan bumi dan langit yang sekarang kita nah berada di bawahnya ini bukan nanti diganti lagi dengan yang lainnya. Paham ya? Hamparan yang sangat luas, tidak ada bangunan di padang mahsyar. Kita lihat sini. Wa ja'a rabbuka za'a mazi'an haqiqiyan li fasl qadha. Dan telah datang Rabbmu datang dengan sebenar-benarnya dalam rangka untuk apa? Menghukumi. Nah, memutuskan, menyegerakan hukuman baina ibadihi eh, di antara hamba-hambanya yang mereka perselisihkan disegera segera tuntaskan di situ diperhitungkan amalannya nah diperhitungkan apa perbuatan-perbuatan yang dia pernah lakukan di dunianya nah tapi isbatul mazi di sini ada sifat apa datang untuk Allah Subhanahu wa taala jadi Allah Ta'ala datang nanti untuk apa segera menuntaskan perkara-perkaranya karena apa karena di padang masyar keadaannya ngeri atau tidak Ngeri sekali matahari didekatkan sejarak berapa kemarin? Satu mil, kurang lebihnya satu kilo setengah. Kemudian saking panasnya, semuanya tergantung dengan amalannya. Ada yang tenggelam dan keringatnya, ada yang sama tengkuknya, leher ini, ada yang selamat karena posisinya apa? Tergantung dengan apa? Amalan yang dia miliki. Itu keadaan yang sangat mengerikan kelak di hari kiamat ketika dikumpulkan jadi satu dalam keadaan pakai kaos kakinya tanpa beralas kaki, telanjang sendiri-sendiri tanpa berkhitan. Panasnya luar biasa. Butuh apa di situ? Butuh yang namanya syafaat agar segera dituntaskan perkaranya, diselesaikan urusannya. Akhirnya apa ya kemarin? Mereka semuanya mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad berbondong-bondong mencari apa? mencari syafaat datanglah kepada Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Isa alaihissalam mereka semuanya mengatakan lastulah lastulah aku bukan pemiliknya akhirnya yang paling terakhir mereka datang kemana datang menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbondong-bondong juga Ternyata Rasulullah SAW diberikan apa? Izin untuk apa? Memberikan syafaat tersebut dikenal dengan apa? As-syafaatul udma, syafaat yang paling besar untuk ahli mauqif. Nah, barakallahu fikum langsung beliau tersungkur, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca pujian-pujian yang belum pernah beliau sebutkan sebelumnya, nah menyanjung Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah taala mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta syafa'at. Nah, wakul yusma' artinya apa? Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Eh? Kamu berkata akan didengar, minta akan diberi, mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itulah syafaat yang paling dibutuhkan oleh orang-orang ahli mawqif agar segera dituntaskan perkaranya. Kita lihat barakallahu fikum biar tambah jelas. Ayat yang atas itu Naam Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu wa qalu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Yanzuruna di sini artinya bukan melihat. Artinya bukan apa? Bukan melihat. Karena nadhara yang duru yang artinya melihat itu kalau muta'addinya dengan ila. Dengan ila, Nadhartu ila Zaidin. Aku melihat kepada Zaid. Tapi kalau nadhara langsung setelah itu maf'ul bih atau setelah itu ila maknanya intadhara, menunggu. Paham ya? Maknanya menunggu. Jadi hal yang turun dan artikan tidakkah mereka melihat? Bukan tapi tidaklah yang mereka tunggu atau tidaklah mereka menunggu kecuali apa? Allah taala mendatangkan kepada mereka tanda-tandanya. Paham belum? Menunggu. Jadi mereka menunggu, bukan melihat. Kalau nadhara ila tu ila Zaidin artinya apa? Melihat. Tapi kalau nadartu illa di situ apa lafadznya? Nam yang duruna illa artinya apa berarti? Yang tadirun. Faham ya? Mahum soalnya antara Mahum? Kapan diartikan nadara yang artinya melihat? Ayo nam kalau mutaaddinya dengan ila. Kalau langsungan atau diiringi dengan illa seperti ini maknanya yang tadirun menunggu. Nam kita lihat bawahnya itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah hal yang duruna ay ma yang tadir al-kufar. Maksudnya orang-orang kufar tidaklah menunggu illa melainkan an ya'tiyahumullah yaitu melainkan Allah taala agar datang kepada mereka. Yadi'u li fasl qadha, datang untuk memutuskan semua perkaranya. kami ya? Karena genting sekali keadaannya. Nah, barakallahu fikum keadaannya sangat apa? Sangat genting sekali keadaannya di padang mahsyar berdiri tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, kemudian tanpa berkhitan, Laki-laki perempuan campur situ. Panasnya luar biasa. Bayangkan. Kita lihat sini. Naam, kata beliau, fi dhulalin minal ghamam. Mereka berada di suatu naungan dari apa? Awan yang ada. Naam barakallahu fikum. Tapi ingat, wal malaikah Maksudnya para malaikat pun ta'til malaikah ma'amazihi subhanahu wa ta'ala. Berdatangan para malaikat bersamaan dengan datangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qudiyal amru dan semua urusannya diberesi, semuanya dihukumi, dikelirkan, diselesaikan. Wa ilallahi turja'ul umur dan hanya kepada Allah taala semua perkara dikembalikan. Ya'ti tilik qada subhanahu wa ta'ala Allah telah datang untuk memutuskan perkaranya, menyelesaikan semua urusannya. Wa dzalika an-nas yaqifuna mawqifan tawilan. Penting. Yang demikian itu karena di saat tersebut manusia berdiri Nah, barakallahu fikum dengan berdiri yang sangat panjang sekali. Berapa tahun? Qadra khamsina alfasanatin. Nah, kurang lebihnya 50 ribu tahun, bayangkan. Lima puluh ribu tahun kan panjang sekali. Nah, barakallahu fikum khamsina alf. 50 ribu tahun. Dan sekarang usia kita kan nggak sampai lima puluh ribu tahun kan? Enam lima puluh aja. Enam itu pun lima puluh tahun bukan lima puluh ribu. Ini lima puluh ribu. 6. Nah, tapi tentunya beda ya keadaannya ya. Nah, sudah kita lewati pembahasannya. Keadaan nanti di hari kiamat lain dengan keadaan ketika di dunia. Abu Sari dalam keadaan mata-mata mereka na kalau film terbuka. Karena ngeri, nggak sempat tidur. Bayangkan, nggak sempat tidur ngeri keadaannya. Nah, keadaan sangat ngeri sekali ya. Tidak sempat apa? Tidur. Berikutnya tadnu minhum syams, kemudian matahari dekat eh, didekatkan di antara mereka. Berapa? Namtudna syamsu yaumil qiyamah nam bainal khalqi qadri nam qadra nam barakallahu fikum mil. Artinya apa? Nanti di hari kiamat didekatkan matahari dengan hamba-hambanya dengan makhluk Allah SWT kurang lebihnya satu mil satu mil berapa ukurannya? satu kilo setengah ya kurang lebihnya ya jadi dekat sekali, ngeri sekali nah wa yulzimuhumul ard Kemudian apa? Mereka terbungkam mulut-mulut mereka dengan keringat. Eh? Terbungkam mulut-mulut mereka dengan apa? Dengan keringat. Nah, Karena apa? Tergantung amalannya. Ba'duhum yulzimhul 'arab, sebagian mereka terbungkam, tenggelam dengan keringatnya. Wa ba'duhum dunal ilzam, sebagian mereka juga tidak sampai terbungkam. Hasma amalihim tergantung dengan amalan-amalan mereka. Fa idza tala 'alaihim kemudian ketika mereka berdiri di padang mahsyar, semakin panjang keadaannya talabu man yashfa' lahum ila rabbihim liyafsil bainahum mereka mencari orang yang bisa memberikan syafaat untuk mereka kepada Rabb mereka untuk apa untuk segera menuntaskan urusan mereka segera menyelesaikan urusan mereka menghukumi segera paham ya karena di padang mahsyar tersebut enam posisinya apa posisinya sangat mengerikan sekali posisinya sangat mengerikan sekali di situ barakallahu fikum hafizakumullah semua manusia sebagaimana dalam menjelaskan butuh apa tadi? Syafaat. Butuh syafaat untuk segera dikelirkan, selesaikan, sudah tenang nanti. Fa yatadafa'al anbiya asy-syafa'ah. Kemudian segenap para nabi saling tolak menolak. Paham ya? Mengenai syafaat tersebut ila antatiya ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai mereka umat tersebut datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa sajida baina yaday rabbih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasila baina ibadih. Dan kemudian Rasulullah SAW minta kepada Allah Taala agar segera memutuskan, segera menyelesaikan enam ketetapannya yang ada pada hamba-hambanya. Wa an yurihahum dan agar segera membuat mereka istirahat minal mauqif dari padang mahsyar tersebut. Fayati subhanahu wa ta'ala al-faslul bainahum. Kemudian nama Allah Subhanahu datang untuk segera menuntaskan dan menyelesaikan urusan mereka. nah Di situ juga tragedi atau kisah yang kenal dengan Asyafatul Udma juga. Paham ya? Karena kejadiannya juga sama. Dalam artian di padang mahsyar juga ya. Nah, barakallahu fikum dengan seizin Allah taala ternyata apa? ternyata datang mereka semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata belilah yang diizinkan memberikan syafaat. Dikenal dengan apa syafaat apa tadi? Eh wa syafaatul udma. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka orang-orang atau Allah Ta'ala ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala meridhai hamba-hambanya yang memang layak dan berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Sebab seseorang mendapatkan keridhaan Allah taala, pertama iman, kedua amalan, amalan saleh. Dalilnya mana? Dalam surat al Baqarah itu baca sendiri, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu syahidnya. Paham ya? Jadi untuk mendapatkan keridhaan Allah taala apa kuncinya tadi, Ihsan? Beriman dan Beramalan saleh itu kuncinya. Paham ya? Dalilnya dalam surat apa tadi? Al-Bayyinah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizhahu ta'ala wa ra'ah fa wasafa nafsahu biridha maka Allah taala di sini mensifati dirinya dengan ridha wa annahu yarda an ibadil mu'minin dan bahasanya Allah taala meridai hamba-hambanya beriman farridha sifatun min sifatih subhanahu al-fi'liyah maka ridha merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya fi'liyah, karena berkaitan masalah apa perbuatannya. Jika Allah menghendaki meridhai, meridhai. Jika tidak, tidak. Berarti sifat fi'liyah. Qad ja'a dzalika fi iddati ayat dan sungguh telah datang mengenai penetapan sifat ridha di berbagai macam ayat yang jumlahnya lebih dari satu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah Taala. Wa ghair dzalik fa fihi isbatur ridha lillahi jalla wa ala kama yaliku bi Di sini ada penetapan ridha bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Makhluk itu ridha karena ada orang yang meridhai dia. Ya enggak? Ridha kalau orang berbuat baik kepada dia. Oleh karena itu kalau kita mencari keridhaan makhluk tidak akan pernah mendapatkannya. Sebagaimana ungkapan yang terulang ulang sebagian ulama sampai mengatakan apa ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia ada suatu puncak yang tidak bisa diraih. Karena antum mengerjakan untuk mencari ridha manusia ternyata dia enggak ridha. Sudah ngerjakan bangunannya, sudah dipoles, diperbagus juga, campuran semennya sudah bagus, ternyata bosnya mengatakan ini kurang bagus ini, enggak ridha ternyata dia. Karena apa? Karena ridha manusia itu berubah-ubah. Paham ya? Kita sudah berupaya untuk bekerja demi bosnya tadi itu biar bosnya ridha tetap enggak ridha juga. Tapi kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkannya. Na'am barakallahu fikum dengan cara iman wal amal saleh tadi itu. Kita lihat lagi. Wala yushbih dzalik ridha al-makhluqin dan ridhonya Allah taala tidak menyerupai keridhaan para makhluk. Fa innallaha wasafa nafsahu birridha maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ridha wa wasafa al-makhluqin birridha dan Allah taala juga mensifati makhluk-makhluknya dengan ridha waradu an dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada fihi isbatur ridha lil makhluqin. Di dalam ayat ini ada penetapan sifat ridha untuk segenap para makhluk wa annahum yardawna bahwasanya para makhluk itu juga ridha walakin akan tetapi la tusyabih. Naam la tasabuha bainar ridha'ain akan tapi tidak ada keserupaan antara dua ridha tersebut ridha Allah jalla wa ala yahtassu bihi ridhanya Allah Subhanahu wa taala itu khusus dengan Allah taala wa ridha makhluk dan ridhanya makhluk yahtassu bihi wa bihasabih itu juga apa ridhanya makhluk khusus untuk Allah taala dan juga tergantung dengan apa eh, kadar makhluk tersebut karena ada kita mati kan Ridho manusia itu kadangkala bisa dia dapatkan, kadangkala tidak bisa dia dapatkan karena ridho manusia itu berubah-ubah. Tapi ridho Allah Subhanahu wa taala yang jelas dia menempuh kuncinya, dia akan mendapatkan keridhaannya yaitu aliman wal amal saleh. Cukup sekian dulu barakallahu fiikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.